Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ya Allah wahai yang maha menatap wahai yang maha mendengar wahai yang menuntun langkah kami wahai yang memberikan kesabaran Jadikan pertemuan ini Membuat kami semakin mengenal keagunganmu, kasih sayangmu, mengenal jalanmu. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin mencintaimu, semakin merasakan indahnya hidup dekat denganmu, dan semakin merasakan kerinduan agar senantiasa dekat dan jumpa denganmu. Wahai yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini. Lindungi dari ilmu, amal yang tiada engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin akan berbicara tentang kebenaran tanpa minta izin, minta tolong kepada yang maha tahu kebenaran. Mulut bisa berucap mudah berucap tapi tanpa tuntunan Allah mudah terpeleset. Ada kalanya bicara benar, hati belum tentu benar. Oleh karena itu, jangan pernah lepas dari mohon pertolongan Allah.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 Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya Hadirin Berbahagialah bagi orang yang diberikan nikmatnya sabar dan indahnya syukur. Terbalik, nikmatnya syukur dan indahnya sabar. Kalau dua ini kita miliki, sudah. Kita akan termasuk orang yang tidak pernah rugi. Separuh syukur, separuh sabar. Mengapa? Karena hidup ya seperti ini. Naik nikmat, tangkap oleh syukur, untung. Nanti Allah memberi episode ujian sambut oleh sabar untung. Pertolongan Allah juga datangnya dari wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong Jadi ilmu sabar ini luar biasa. Namun sebelum kita bahas kita bahas dulu tentang as-sabur atau Allah yang maha penyabar. Kita tahu bahwa setiap bisikan hati itu pasti frekuensinya datang dari Allah. Sabar itu bukan bisikan emosi tapi bisikan hati. Kalau cemburu emosi atau bisikan hati? Nah, bisikan hatinya cinta, berbuah emosinya cemburu. Kalau cemburunya bagus, tetap jadi amal. Kalau cemburunya ngawur, nah itulah yang tidak baik. Kalau sedih, bisikan hati, bisikan emosi. Nah, bisikan hati dari cinta bisa berbuah sedih, sobur, terambil dari sod, ba, dan ro. Ada tiga makna. Satu, menahan. Jadi kalau ada huruf sod, ba, dan ro itu bisa artinya menahan. Yang kedua, ketinggian sesuatu. Dan yang ketiga, sejenis batu yang pejal. Jadi kalau ada lahir kata yang namanya sabar, sabar itu adalah kesanggupan menahan gejolak hati. Di sini disebut begitu. Sedangkan yang ditahan di penjara sampai mati disebut masburoh dan puncak sesuatu disebut subur. Sedangkan batu yang kukuh kasar disebut asubroh. Artinya apa? Kalau dikait-kaitkan, orang yang memiliki kesabaran yaitu orang yang sangat kuat mengendalikan, menahan diri menghadapi beban dan dia begitu teguh serta dia memiliki derajat yang tinggi karena kesabarannya. Maka tidak usah heran sabar itu membuat indah. Sabar itu membuat derajat tinggi. Dan kesabaran itu kalau kita simak dalam surat As-Sajdah tidak salah ya 24. Sayang di sini tidak ditulis bahasa Arabnya. Jadi Allah tuh kalau mau milih pemimpin harus kualifikasi kesabarannya tertinggi. Sudah tahu kira-kira perumpamaan orang sabar seperti apa? Seperti kelapa Nih, kalau mau masuk derajat sabar kelapa. Kelapa di atas disundul. Dijatuhkan. Sudah jatuh apa yang terjadi? Dicabutin. Sabar. Sesudah dicabutin sabutnya batok kepalanya ditakol belah. Dapat kelapanya diparut. Sudah remuk diperas, Keluar sari pati, Mau jadi minyak diapain lagi? Dimasak. Jadi tuh. Jangan bicara sabar sebelum membayangkan ini. Kelihatannya salah seorang di antara yang hadir di sini ada yang mirip dengan kelapa ini. Disundul, dipukul, dicabutin, diperas, gak apa-apa. Allah disebut maha sabar, beda dengan manusia. Apa Imam Ghazali dan ulama lain, Allah itu maha menahan diri, tidak segera memberikan siksanya kepada hamba yang durhaka. Sebab kalau setiap kesalahan kita cash habis. Mata maksiat sudah ambil aja, udah tunanetra semua ini. Telinga maksiatnya ambil, tuli Ngomong, gibah, udah bisukan. Sepi. Maaf hadirin. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Satu-satunya yang menyebabkan kita dihargai orang lain karena Allah Maha Sabar tidak kes. Kita kan dihormati orang karena Allah menutupi aib kita. Kalau dibuka aibnya turun yang di depan ini. Waduh. Satu saja waktu zaman SMA tinta monyet. Itu ibunya teman SMA itu ribut kemana-mana. Dulu tuh si Mas Gim tukang ke rumah saya. Kalau Allah membeberkan hangus. Alhamdulillah berlumur dosa, bergelimang air dilintaskan niat di hati kita oleh Allah. Ini pertemuan bukan keinginan kita nih. Pertemuan ini Allah yang menghendaki. Lintaskan niat. Banyak yang tahu ada pengajian, tidak dapat taufik niat. Sudah begitu, Allah yang menuntun dompet kasih uang, tidak ada ongkos, kata teman, "Eh, naik mobil saya aja." Siapa yang menggerakkan mobil? Udah kamu naik ojek gratis, saya juga mau ngaji, kata tukang ojek. Asal pijitin saya. Jalan ke sini, beri tempat, duduk. Ini karunia Allah. Kalau Allah mau bikin ngantuk tidur. Padahal kita ini lebih layak disiksa nih oleh Allah daripada dimuliakan begini. Saudara sedang begini malaikat nih berhimpun nih. Terus mendoakan, memberi rahmat, ampunan, Maha suci Allah. Allah maha sabar. Walaupun tiap saat nikmat yang dia berikan tidak disyukuri. Bahkan dipakai untuk mengkhianati. Allah as-sabur. Maha menahan diri dari cepat menjatuhkan siksa kepada kita. Yang agak cepat itu adalah durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka, ah, itu lebih cash maka hati-hati anak yang durhaka. Nah, pemimpin itu rata-rata harus punya kesabaran tingkat tinggi. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak punya kualifikasi kelapa, bekal banyak masalah dalam kepemimpinannya. Negara-negara yang tangguh biasanya pemimpinnya sudah teruji seperti kelapa tadi tuh. Bisa bayangkan ya? Dijatuhkan, dicabutin, dipukuli, diparut, diperes, dibakar. Keluar tuh intisarinya. Akhwat, kalau mencari suami sebaiknya suami yang sabar. Jangan coba-coba memasuki dunia lain. Apa yang bisa kita ambil dari sifat Allah As-Sabur? Bahwa kita memang harus menjadi manusia yang punya keterampilan ekstra dalam mengendalikan diri. Apa sih sabar itu? Sabar itu kemampuan menahan dan mengendalikan diri agar ada tetap di jalan yang Allah sukai itu sabar. Jadi sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu adalah proses aktif. Sering diisyaratkan, ada yang nempeleng. Bagaimana sabar? Lihat dulu. Kalau dengan sesudah nempeleng dia, aduh, maaf, saya sangka nyamuk. Dia benar maaf apa yang Allah sukai. Memaafkan. Eh, lain kali ya lihat-lihat dulu lah. <laughs> Masa nyamuk sebesar ini. Itu Allah suka. Kenapa minta maaf dimaafkan? Tapi udah nempeleng. Ternyata dia siap lagi mau menempeleng pakai tangan satu. Bagaimana kesabaran kita? Beda lagi. Apa yang Allah sukai? tolak kemungkaran, tolong orang yang dizalimi dan orang yang berbuat zalim. Ketika dia mulai boleh itu. Karena menghentikan dia berbuat zalim bagian dari kesabaran. Tapi kalau dia sudah telentang kita ambil bata, nah, tidak sabar. Saudaraku, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Ini penting. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Sungguh akan kami timpakan kepadamu. Jadi siap ya. Kita ini bekal dikasih bonus. Satu, sungguh akan kami uji kalian. Dengan sedikit ketakutan akan ada sesuatu yang mencekam nih buat kita. Itu memang begitu hidup ini. Jadi tidak mungkin polos, nggak ada hidup polos. Itu dunia kurang ingatan. Maka kalau saudara ingin tidak ada masalah, saudara harus masuk kelompok yang tidak punya ingatan. Model-model ini wajah-wajah bermasalah. Makanya rajin pengajian juga. Membutuhkan energi positif, betulkah? Jangan takut oleh masalah. Kemarin sudah kita bahas ya. Dan sesudah ini kita bahas. Jadi akan ada takut macam-macam takut itu. Ada takut dari orang, takut dari binatang, takut dari yang goib, takut dari hutang, ancaman, macam-macam. Pokoknya kita bekal ada yang ngancem aja nih yang membuat kita Yang kedua, kita juga bekal diuji nih dengan bangsa kekurangan makanan, lapar. Kemarin waktu haji, alhamdulillah itu. 200 ribu kelaparan. Juga kita akan diuji oleh Allah harta. Biasanya tiba-tiba celak, celak. Nanti yang ada les, jangan heran. Enggak mungkin banyak enggak. Oh, nanti oh, tahan, sulit, biasa itu, biasa. Udah janji Allah. Ada yang ngancam, ada yang nakut-nakutin, itu biasa. Hidup tuh memang begini. Kita juga akan ada ya mau tidak mau nanti ada yang pisah di antara kita. Orang tua, suami, istri, anak. Adik saya sudah meninggal duluan. Jadi akan ada saatnya kita pisah nih. Kok jadi pada sedih begini? Mending suami dulu, mending istri dulu yang meninggal. Huh? Kalau saya lihat mah di Indonesia lebih banyak janda, berarti suami pada meninggal duluan. Kakek saya rata-rata meninggal duluan itu. Siap-siap Pak. Kenapa lebih banyak janda? Ya karena duda mah cepet itu nikah lagi jadi. Krisis buah-buahan. Wabashiri sabirin dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi ternyata yang namanya kegembiraan itu justru datang dari kepahitan. Coba lihat orang yang naik gunung Mount Everest. Berat. Latihan bertahun-tahun, mendaki begitu berat, beban berat, dingin membeku sampai di atas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis, gembira. Padahal sudah berat. Ini hebatnya kesabaran. Jadi sabar itu bisa merubah penderitaan jadi kebahagiaan. Ini kata kuncinya. Makanya pahalanya bi hisab. Jadi orang-orang yang menikmati hidup memang orang yang sabar karena kepahitan bisa jadi kebahagiaan. Ah, paling deket itu. Coba sekarang ada tumpukan pasir, turunkan dari truk, terus saudara bawa ransel, tancap bendera, pasti nggak menarik. Iya terus ada di atas, pakai helm, bawa tali, nggak menarik. Pasti dianggap bermasalah di deh. kuliah S2, S3. Enggak kuliah, dia hanya beli gelar, enggak ada kebahagiaan, stres dia. Di TV kan wajahnya monyet ya. Yang PSD palsu, master palsu. Enggak ada bahagia. Hamil. Beda itu yang melahirkan dengan normal dan melahirkan sesar katanya beda. Karena perjuangannya beda. Makanya kalau kita ingin bahagia, bahagia itu bukan datang di rata, enak, nggak lucu, nggak rame, lenyang. Hmm, ah, <laughs> bukan itu hidup. Hidupnya kayak gini. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, susah, lapang, sempit. Enggak usah aneh. Ketemu orang ada yang muji, besoknya ada yang nyaci. Sekarang dapat uang banyak, besok hilang, terus jadi ngutang. Itu tidak aneh, apalagi wajah-wajah ini udah yakin ini. Dan makin tinggi makin berat ini cobaan. Topnya itu nabi, para wali, Para ulama udah pasti, wah kalau gitu mah nggak berani ah. Saya emang pengen jadi orang biasa-biasa aja supaya ujiannya ringan. Tunggu dulu. Yang disebut berat itu oleh beda kelas. Wah, itu pusing tuh logaritma kata SD. Kata yang kuliah lewat logaritma. Jadi jangan takut. Saya sedikit mau nanya, siapa yang mau diuji oleh Allah? Tahu kan serem. Mau enggak saudara diuji oleh yang maha kuasa? Ada yang berani ya. Mau sekolah tidak dikasih ujian? Enggak naik. Jadi kalau mau naik derajat pilihannya siap menghadapi ujian. Kan udah diberi rumus. Apa rumusnya? H H N. Hadapi hidup ini. Hadapi. Enggak boleh takut. Enggak boleh gentar. Kenapa? Ah, nanti ada rumus. Haknya apa? Hayati. Pasti ada sesuatu. Dan N-nya nikmati. Kok belum apa rumus sih? Apa HHN? Dengan gagah berani. Memang hidup ini akan ada hal-hal yang ber, mm, berat, enggak apa-apa. Nanti ada rumus lanjutannya. Wa sabirin dan gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza hum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang ketika oleh Allah ditempeleng pakai yang tadi itu enggak goyang. Langsung rumus kedua apa? C S B. Kok enggak apa rumus sih? C S B cepat kembalikan ke Allah. Sering mengingat Allah, makin rapat makin bagus dan bulat uh, serahkan ke Allah. Ini kuncinya. Lambat, jarang, tidak bulat, itu yang membuat tidak sabar. Itu kunci nih. CSB cepat. Cuk, kembalikan. Lambat, main sama manusia lama. Contoh. Dihina kamu ini jadi perempuan, jadi istri, gak benar. enak aja. Papa yang tidak betul. Mama jadi begini kan papa nggak bisa jadi suami yang mendidik. Coba itu ngobrol manusia nggak ada sabar. Disebut begitu oleh suami kamu jadi istri nggak benar ngurus rumah tangga daripada mikirin suami yang lagi marah mening kembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bukan mati ini hadirin. Ya Allah. Cepat inilah episode hari ini bagi saya. Saya dihina oleh suami saya. Ya Allah. Hanya engkau yang tahu amalan saya. Cukuplah engkau. Sering Allah ngobrol kau. Hanya engkau yang menguasai hati saya, hati suami. Bulat. Ya Allah, saya serahkan amal saya kepadamu. Saya serahkan urusan saya kepadamu. Engkau yang menguasai segalanya dengan sempurna. Nggak ada apa-apanya tuh suami. Suami ngomong apa aja sok aja lah. Mulut-mulut dia, dosa-dosa dia. Urusan kita dengan Allah. Waduh, apa Apa bu? Jangan gitu, saya mau ngomong juga ke suami sekarang ya. Lambat, hmm. sering mikirin manusia, nggak bisa sabar. Capek mikirkan selain Allah tuh pak. Makanya ingat formula minggu yang lalu ya. Kenapa kita tidak bisa sabar ketika menghadapi masalah? Karena fokus kita masalah, otak mikirkan masalah, hati takut pada masalah, tubuh hanya sibuk dengan masalah. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ilmu terbatas, pengetahuan terbatas, wawasan terbatas, pengalaman terbatas, masalah tidak terbatas. Dan masalah itu baru terus, unik. Kenapa ibu pusing mikirkan suami? Ibu tahu apa dunia lelaki? Hah? Stres bu, ah jangan terlalu banyak mikirin lelaki, saya lelaki. Lebih baik ingat suami, titipkan ke Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan saya punya jodoh ini. Tiada Tuhan selain Engkau yang maha tahu keadaan suami saya, karakternya, bakatnya, kemana suami pergi, melihat apa saja. Engkau yang tahu segalanya. Rob, jadikan saya istri yang solehah. Apapun yang dilakukan suami engkau maha tahu, tapi jadikan semua ini menjadi pengangkat derajat saya di sisimu. Sibuk dengan Allah. Suami pulang malam-malam, kita sambut ya Allah. Saya mau husnudon karena engkau. Suami pas datang cium tangan. Ah. Kok mama nggak curiga? Ah pak, bukan urusan mama curiga. Urusan mama mengabdi menjadi istri yang soleha. Karena inilah yang jadi bekal mama. Mama nggak curiga, buat apa curiga? Allah tahu persis papa pergi kemana dan tidak akan meleset balasan dari Allah. Kalau papa pergi untuk kebaikan, papa dapat kemuliaan. Tapi kalau papa pergi untuk kemaksiatan, tidak akan tertukar. Tidak ada yang tertukar. In ahsantum, ahsantum. Ini nggak boleh begini ini. Ini tidak sabar ya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha Kebaikan kembali kepada Papa, keburukan kembali kepada Papa. Ah, kalau wanita seperti itu, maka Allah muqallibal qulub, suami. Makanya kalau punya suami jangan suka dipelototin, melatat-melotot, nggak berguna. Suami matanya lebih banyak. sangat tidak efektif marah kepada suami teh bu ibu suami itu pada umumnya punya tiga formula menghadapi istri galak satu kalau istri galak dia lebih galak karena lelaki kan merasa saya pemimpin yang benar kamu kalau dia kurang menang set misalkan gaji nggak begitu gede maka teknik yang kedua diam seribu basah dari mana Bapak begini? Kalau tidur tidur. Di luar bunyi, di rumah enggak bunyi. Asli ini berdasarkan survei. Yang ketiga, kalau istri galak jarang pulang. Banyak urusan di kantor. Mau apa pulang ketemu orang galak? Ibu mau punya suami galak? Jawab, apalagi suami. Tidak menyelesaikan masalah sama. Kalau suami galak, istri stres. Buat apa? Tidak sabar. Ini saya mohon ingatkan sekali lagi ya. Mungkin saudara dengar di radio tadi pagi. Ketika siapa Abu Bakar as dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dihina Awakar, yang benar kamu. Tenang. Rasul oh, tenang di sampingnya. Sabar. Tapi lambat tahun luka tuh. Yang benar kamu. Ketika mulai marah, Rasul lihat. Ya, pergi itu Rasul. Rasul, kenapa pergi? Saya dihina, engkau diam. Ketika saya balas marah, engkau pergi. Abu Bakar, pada waktu engkau bersabar, dihina, kulihat malaikat ada di sekelilingmu. Tapi ketika engkau bangkit dan marah, kulihat malaikat pergi menjauhimu dan setan yang berkumpul di sekelilingmu. Aku tidak mau dekat. Marah apapun alasannya kalau tidak di jalan Allah itu pekerjaan tidak sabar. Tapi kan saya punya harga diri. Harga diri apa? Berapa? Makanya maaf, orang pemarah itu cenderung kelakuannya berseberangan dengan bimbingan Allah. Gelas, pling. Allah menyuruh merawat, kita ngebanting. Kucing lewat, Ew. Allah menyuruh membelai kita menendang. Kamu nih gak pakai otak. Allah menyuruh kita menghargai, kita menghina. Sudah, bisa aja. Allah menyuruh nyambung silaturahmi, setan menyuruh berpisah. Semua kelakuan orang marah tidak di jalan Allah, kelakuan tidak sabar, pasti itu bimbingan setan. Berbahagialah bagi orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. La taqdob. Itu kesabaran. Jadi yang marah-marah tolong itu setan di sekelilingnya. Bisikannya mesti menghancurkan. Bisikannya mesti menghancurkan. Menghancurkan silaturahmi, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kemuliaan. Kata-katanya pokoknya berseberangan aja dengan kebenaran. Karena memang ketidaksabaran. Sing sabar. Wabashirin sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi apa bonusnya kalau sabar? Oleh Allah dikasih keberkatan yang besar. Pokoknya berkah ahli sabar itu. Dikasih kasih sayang Allah dan yang paling penting tuntunan hidup. Jadi kalau kita sabar menghadapi hidup ini, bekal ada yang menggait hidup kita, dituntun ketemu dengan siapa, di mana, jam berapa, buka apa, ada buku apa yang dibaca, ada orang ngomong setel radio, ada yang minjemin kaset. Allah mengatur semuanya. Surat At-Taqobun ayat eh, kalau sudah nanti buka ayat 11. Ini penting ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini kesabaran. Barang siap ma asaba min musibah, tidak ada satupun musibah yang menimpa illa biiznillah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah dan kita penuh iman ini adalah episode saya, ini adalah kejadian yang bukan kebetulan, ini adalah kejadian yang ditakdirkan Allah untuk saya. Tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Ujian ini adalah cara Allah mendidik saya Musibah ini adalah pendidikan dari Allah, musibah ini adalah pembinaan dari Allah supaya saya makin berkualitas. Enggak ada selain Allah yahdi kolba langsung Allah memberikan bimbingan. Tenang. Karena semua juga terjadi dengan izin Allah. Hmm, nyamuk. Siapa? Mbak Aides Ajepti ya. Ahwat itu. Walaupun binaragawan lawan nyamuk wanita keputrian demam berdarah mau marah sama nyamuk nggak bisa demam berdarah innalillah wa inna ilahi rojiun. Itu bukan mati itu ya. Ini kita ada salah persepsi innalillah itu musibah apapun sendal hilang innalillah, nginjak paku payung innalillah, ketimpa genteng innalillah. Semua jangan eh katanya suaminya sakit, iya suami sakit innalillah. Eh belum mati. Tidak harus nunggu mati. Maka Kata kuncinya CSB cepat kembalikan ke Allah, sering ingat Allah dan bulat, jangan diberi celah selain Allah. Loh, gimana dong nanti kita menyelesaikan masalah? Nanti Allah bakal menggerakkan. Digigit nyamuk, udah itu nyamuk Allah yang menggerakkan. Episode kita demam berdarah. Tapi bagaimana tentang uang CSB? Allah yang menjamin. Tapi saya harus menjual motor. Ah, memang motor itu disiapkan buat dijual pada waktu demam berdarah. Tapi sayang dong, lahir juga nggak bawa apa-apa. Tapi saya kebanjiran barang-barang pada hanyut. Ih, kan udah berapa kali hanyut ada lagi ada lagi ya. Lima tahun yang lalu kan sedihnya sama. Ya, tapi sampai kan sampai ke atap nggak apa-apa. Nggak udah kejadian, mau gimana lagi? Mau marah sama banjir? Oh, udah. Barangnya milik Allah semuanya. Ingat lahir kita nggak bawa apa-apa. Sampai sekarang masih punya. Kok diambil? Biasa. Ya, Tapi AA, saya PHK, saya nggak punya penghasilan. Masih punya tabungan. Justru itu saya makan tabungan. Tabungan itu disiapkan oleh Allah. Jauh sebelum PHK, itu juga rejeki. Jangan pelit makan tabungan. Bagaimana kalau tabungan habis? Sudah habis belum? Belum. Jangan sengsara dari sekarang. Kita kan suka meng, hobinya menyiksa diri, cemas. Relax saja. <laughs> Ngomong begini sampai saya juga cemas. Halo. Asik tidak nih kalau mau bersabar itu? Sabar. Kuncinya mah pol hanya Allah makin utuh, bulat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kok rezeki aja? Rezeki itu tidak harus uang. Rezeki itu sehat, Rezeki itu ilmu, rezeki itu nikmat ibadah, rezeki itu senang belajar, rezeki itu luas. Uang tidak banyak, tapi hati oleh Allah diberi rezeki tidak senang belanja. Itu rezeki. Eh, ada yang uangnya banyak, tapi senang belanjanya lebih banyak. Hari-harinya di mall saja tekor. Padahal kalau saudara mau tahu tempat yang paling banyak jinnya di antaranya mall. Eh, bagi orang-orang yang kurang iman kalau jualan di pintunya itu dikasih jin itu. Kalau di Bandung tuh yang paling banyak jin itu jalan Cihampelas, hati-hati. Itu penampakan semua. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya tidak suka ke mall aman, banyak keinginan, banyak terpedaya. Ayo, gimana dong A kalau saya sedang ditimpa musibah? Udah, jangan lihat siapa-siapa selain Allah. Ini terjadi dengan izin Allah, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Wa iyam saskallahu bidurin falahu illahu. Kalau Allah menyentuhkan kepada kamu mudarat, tiada yang bisa menghalanginya illahu selain Allah sendiri. Wa iyyuridka khair, kalau Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Makanya urusan kita dalam hidup itu hanya dengan Allah sebetulnya. Kalau dengan manusia ya kita dekat, kita lekat, tapi kita harus tahu dia itu dalam kekuasaan Allah. Coba Bapak anak sekolah di luar kota. Bagaimana orang tua bisa jaga? Stres, Pak. Siapa yang menciptakan anak? Allah. Siapa yang tahu keadaan anak? Allah. Daripada kita pusing, aduh anak saya bagaimana? Jangan-jangan terpleset, jangan-jangan kena jin, jangan-jangan capek dan tidak selesai masalahnya. Lebih baik ambil wudhu, sholat dua rakaat. Ya Allah, anak saya adalah milikmu. Anakku dalam kekuasaanmu, engkau yang menghidupkan, engkau yang mendetakkan jantung, engkau yang menghibur. Titip ya Allah, bulat. Itu yang akan dicukupi. Wa may alallah fahuwa hasbuh, dicukupi. Ah, repotnya kita nggak sabar. Kenapa? Ke Allahnya sisa ke makhluknya yang banyak. Jadi sengsara. Takut oleh makhluknya banyak. Ke Allahnya enggak. Takut kita. Coba jin. Ada yang pernah melihat jin? Ada? Berminat? Kalau minat ya ke pelas di sana. Repot. Kita tarung dengan jin. Kita nggak bisa lihat jin. Tegang oleh jinnya. Pasti cemas kita. Bayangkan dia nyerang kita, kita nggak bisa lihat dia. Kan nggak lucu itu. Gimana? Oh, kan, Saya mertua, oh ya. Fokus kepada jin stres. Waktu santri camping, solo bivak, Jangan-jangan ini tempat jin bersemayam. Makin stres. <laughs> Ular di sini loh. Jadi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Sederhana. Dia lambat. Dia jarang. Dia tidak bulat. Kembali ke Allah. Ya Allah. Alam semesta ini milikmu. Hamba milikmu. Jin juga milikmu. Ya Rob, Makhluk-makhluk, ular, semut, lintah, semua juga adalah hambamu. Mereka bertasbih kepadamu. Ya Allah, hamba titipkan tubuh ini kepadamu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ad wala fit samai wa huwas samiul alim. Tiada satupun yang bismillah dengan namamu ya Allah yang tiada menimpa satu mudarat di langit di bumi atau ma asabam A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna ya Allah dari kejahatan makhlukmu. Ya Allah, engkaulah yang menguasai setiap jin, engkaulah yang menguasai setiap makhluk. Hamba adalah milikmu, kami berlindung kepadamu. Bulat, itu dijamin Pak. Tenang dan ditolong. Karena anak Inna dhanni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makin pol bulat utuh, makin ditolong. Makin ragu, makin tidak ditolong. Bisa jelas tidak ini hadirin di mana sabar? Hmm? Jadi sabar itu CSB. Makin cepat, makin sering, makin bulat, makin sabar dia. Kata orang kita ini sabar. Padahal urusan kita lagi sibuk dengan Allah. Bahasa Qur'annya innalillah kami milik Allah wa inna ilahi rajiun. Kembali ke Allah. Nah, itulah cukup hadirin. Bagaimana? Sudah cukup ceramahnya belum? Belum. Harus sabar. Apakah sabar ada batasnya? Unlimited. Ada batasnya, Bu? Enggak ada. Ketaatan itu tidak dibatasi. <clears throat> Dalam hal apa saja, nah, makanya ini teknis ya. Orang kan kalau ditimpa musibah macam-macam tuh. Ada yang pertama tuh yang tidak nerima. Rasulo, Ngarasula dan ujungnya enggak saya tidak terima ini kenapa ini harus menimpa saya Allah tidak adil apa salah saya padahal jelas kesalahan melulu ya itu menimpa terlalu sedikit dibanding yang seharusnya dia dapatkan saya nggak terima saya sudah sholat tapi kenapa saya begini terus nasib saya ah dia tidak sabar daripada begini lebih baik saya mati disangkanya mati gampang Nggak bisa mati itu ada jadwal. Tidur di rel kereta api. Hah? Salah rel begini. Gagal. Ada yang loncat dari jembatan layang kan. Kok mati bau? Ternyata truk sampah lewat gagal. Ada yang loncat ke sumur yang diceritakan itu. Akhirnya dia naik lagi. Karena selutut airnya. Ya. Kemarin itu siapa maaf? Nih, ah, saya sudah bunuh diri tapi udah belum waktunya, <laughs> ah, sakit, gagal. Belum salah urat lagi ya. Ah, udah. Jangan putus asa, percuma. Bunuh diri, putus asa, matinya tidak boleh disolatkan. Itu tingkat terburuk. Yang masih belum termasuk sabar adalah dia suka sekali memperlihatkan penderitaannya kepada orang lain. Dan dia ada kenikmatan kalau orang lain ikut menderita. Minimal tahu. Dan repotnya dia itu memperlihatkan lebih dari keadaan yang sebenarnya. Enggak asli, aslinya misalkan 60 sakitnya, tapi diperlihatkan sembuh acok acok ancur ini Mak. Ada harapan nih, enggak ada harapan. Pulang ke rumah Bapak kacau dunia ini. Bangsa ini sudah hancur lebur. Dan gak menghasilkan apa-apa itu. Mama tuh pusing. Aduh ibu abdi mah pusing ngurus anak-anak. Padahal gak pusing-pusing amat. Tapi dia suka. Nah, ini pun termasuk orang yang kurang sabar. Ada lagi yang tidak ekspresi begitu tapi dari omongan. Kalau tadi kan sampai ke ekspresi ya suntuk, ruwet, ada yang ngomongnya tuh menderita aja, nggak pernah bagus itu. Kenapa ibu? Aduh saya ini sakit, kaki saya. Oh ibu masih mending. Saya mah ya udah kaki, leher, kaku, asam urat lagi. Memang dia tidak dramatis, tapi dia cerita aja penderitaan ke siapa-siapa. Gimana kalau saya tuh suami saya tuh bu, kayaknya kurang bijaksana ya masih mending lah dibanding suami saya ada kurang bijaksana kurang duit aja dia tidak dramatis tapi dia ngomongnya tuh yang nggak enak aja terus pak jarang ngomong baik itu orang nggak sabar tuh kasih minum aja kok airnya kurang bening ya kayak air itu nggak sabar kasih soto <laughs> soto sekarang tuh kempingnya kecil-kecil sambil dimakan. Hati-hati nih hadirin termasuk orang yang tidak bisa syukur, tidak sabar. Jadi harus gimana dong? Ya, kalau bisa sembunyikan, sembunyikan sajalah. Ngadunya dengan Allah dan kalaupun mau bicara kepada orang yang punya keahliannya. Terbukti jadi solusi. Dan itu pun tidak usah dramatis. Kalau misalkan sakit datang ke dokter. Dokter kacau sekali nih. Tenang aja Pak dokter. Memang dalam satu bulan terakhir ini saya kesulitan tidur. Lihat wajahnya. Saya percaya pasti ada hikmahnya di balik ini. Karena tidak mungkin Allah menguji tanpa maksud. Saya percaya saya tidak tidur juga dengan izin Allah hikmahnya hari ini saya bertemu dengan Pak Dokter. Boleh jadi saya akan dapat ilmu dari Bapak. Mbak sudah menikah belum? Ya, seperti itulah Pak. Makanya saya kurang tidur karena memikirkan di mana jodoh saya. Begini Mbak, sebetulnya saya istiqoroh. Kalau ada pasien yang datang sesudah maghrib ini saya anggap itulah pilihan Allah untuk menjadi pembantu saya. Yang membantu saya. Yang membantu saya agar saya berubah menjadi lebih baik. Kumpul di dunia mulia, di akhirat mulia. Mbak, berkenankah menjadi istri saya? Ada. Jangan dulu gembira, tanya dulu yang keberapa ya mana. Saya udah berusaha nggak keluar kata-kata itu Tapi seperti di bawah sadar gitu Kurang sabar saya. Astagfirullahaladzim. Padahal tadi lolos ya nggak keluar-keluar ya. Ada saja jalannya. Sahabatku sekalian, kalau menghadapi situasi tidak usah diobral penderitaan. Kalau di dalam kitab hikam bagaimana mungkin kita menceritakan perbuatan Allah kepada makhluk. Bagaimana kita mengadukan perbuatan Allah kepada manusia. Sedangkan manusia yang kita minta pertolongan saja dia tidak sanggup menjauhkan bencana yang menimpa kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita mau minta tolong itu sebatas lahiriah, jangan sebatas sampai jangan sampai menghilangkan ketawakalan. Kalau kita sudah tawakal kepada makhluk, sudah rontok pertolongan Allahnya. Ke dokter datang, ke ahli datang, tapi hati ingat Allah yang menentukan. Nah ini yang penting tubuh. Gini kan, e, kalau ada masalah langsung semua ke Allah, akal ke Allah. Mengapa Allah menakdirkan ini? Apa hikmahnya untuk saya? Hati ke Allah yang nolong hanya Allah, tiada selain Allah, hanya Allah yang menguasai segala kejadian. Tubuh taat ke Allah. Nanti yang dua ini oleh Allah dituntun akal akan nanti bertemu dengan ilmu, apa saja, tubuh nanti bertemu dengan orang, tapi dalam bimbingan Allah. Hati enggak boleh ikut. Kalau hati ikut batal nanti ininya. Rute yang terbaiknya batal. Karena yang dua ini digaid oleh Allah sepanjang yang satu ini tetap ke Allah. Kalau hatinya sudah ikut ke, ke makhluk, sudah ikut ke ikhtiar, itu berhenti jaminannya. Wa mayyatawakal 'ala Allah hasbuh. Nah ini yang sangat penting. Makanya zikir-zikir, doa-doa, sholat itu luar biasa. Insya Allah kalau ada umur bulan Maret kita akan membahas pasangannya. Wasta'inu bisobri wassalah. Sholat. Mau jadi ahli sholat? Tidak. Nabi Muhammad SAW itu hiburannya itu sholat. Ada sebuah kisah nyata. Seorang guru bertanya kepada seseorang, mau tidak menjadi orang yang merasakan nikmatnya sholat? Mau? Coba amalkan ini. Suruh saja sholat hajat ah, lima kali dua, ah empat kali dua. Ah, banyak amat. Ya coba amalkan tiga hari saja. Dicoba diamalkan oleh orang tersebut. Loh, Sesudah hari ketiga, sholat itu jadi enak. Nagih. Sebelum tidur, gak enak tidur sebelum sholat. Sholat dan sholat tuh kalau sudah enak bukan dua rokaat, empat rokaat, dua, dua, dua. Sekarang tidak terasa, sudah dua puluh dua rokaat. Sholat hajat, sholat syukrul wudhu, ya. Suatu saat di undangan eh, ada rumah makan, milih mending makan mending sholat. Sholat itu saking enaknya sholat. Dan di pikirannya tuh pengen sholat aja. Bisa, bisa itu. Mau begitu? Sekarang kalau Allah sudah menjanjikan pertolongan lewat sholat, kenapa enggak kita manfaatkan? Sabar kita sempurnakan. Ada masalah, ambil air wudhu, sholat dua rakaat, lapor kalau khusyuk dapat itu pertolongan. Apa sih yang tidak dalam kekuasaan Allah? Semuanya milik Allah. <laughs> Jodoh. Ih. Jodoh itu dalam kekuasaan Allah. Tapi saya sudah sholat berkali-kali. Khusyuk tidak. Gimana khusyuk doa? Nah itu masalahnya. Kalau khusunya bagus kan wasta'inu bisabri wassalah. Terus terusannya wa innaha lakabiratun illa ala ala khashiin. Jadi harus khusyuk. Ini tapi insya Allah Maret ya kalau ada umur. Kita coba bahas bagaimana supaya sholat itu enak, lezat, legit kalau dalam bahasa sana. Allahu Akbar. Kalau sudah sholat enak, biasanya sholat enak tuh harus sembunyi. Kalau di depan orang suka ada riak gitu ya, pas nangis, <laughs> Waduh ah, itu nangis ada <laughs> makin hilang. Harus banyak amal rahasia, sembunyi di mana, nggak ada yang tahu. Cukup berdua dengan Allah. Boleh kelihatan orang boleh, tapi kalau ingin lebih enak harus sendirian. Karena itu lebih terjaga keikhlasannya. Kalau kita sudah punya dua pasangan ini, kesabaran, sholat, uh, masya Allah. Persoalan apa aja yang kita hadapi, Allah akan menolong. Karena janji Allah, wasta'inu bisobri wassalam. Nah, hari ini PR-nya adalah kendalikan diri. Pokoknya supaya kita dituntun cepat ke Allah. Itu aja kuncinya. Ciri-ciri cepat ke Allah, cepat tenangnya. Ciri-ciri lambat ke Allah, banyak gelisahnya. Kalau dulu guru saya mengatakannya teori bungkus. Gelisah, bungkus, serahkan ke Allah. Gelisah, bungkus, serahkan ke Allah. Ya seperti ah, harus bayar hutang, membangun pesantren, tanah yang dibebaskan 14 miliar bulan Agustus tinggal berapa bulan lagi April, Mei, Maret, April, Mei 6 bulan 14 miliar Nah dipikir juga nggak jadi lunas Lebih baik bungkus Ya Allah Engkau yang nyuruh ngebangun pesantren Engkau yang punya tanah seisi alam. Engkau yang membagikan rezeki. Kenapa saya yang bayar? Tapi nggak gitu-gitu amat ya. nggak sopan. Ampun ya Allah. Ada tekniknya doanya itu ya supaya diijabah. Kalau guru kami dulu mengatakan ah, kalau doanya ingin mustajab besarkan Allah sebesar kita sanggup membesarkannya dan kecilkan diri kita sesanggup kita mengecilkan diri kita. Kalau kita sampai enggak ada apa-apanya dan Allah segala-galanya dan itu yakin saat itu mustajab doanya. Tapi kalau kita merasa ada, Rob, ini saya kurang nih ya Allah. Eh, saya kan udah bayar tuh ya sekitar 2 miliar, 1 miliar lagi. Tolong deh koruptor aja dikasih. Misalnya. Kayak kesobat aja ini nggak sopan ada. Jadi bergening posisinya Allah bagian nambah sisa. Mau ujian ya Allah. Hei kafirin pada pintar, kenapa enggak? Saya kan soleh ya Allah, tolong dong cerdaskan. Harus menukik la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya tanpa pertolongan Allah yang Maha Agung. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau, sempurna. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya oh, makhluk zalim. Tuh lihat. Itu rahasianya mustajab. Nah, kesabaran juga begitu. Lihat diri kita makin kecil, besarkan Allah makin sabar. Gak kerasa jam 9 Sudah satu jam ini rekan-rekan sekalian Ini saya berharap sebetulnya majelis ini terstruktur, mau tidak pengetahuannya terstruktur. Ada satu ilmu yang saya belum bahas di Jakarta ini, kalau di Bandung sudah yaitu Kitab Al-Hikam. Ini udah poin ke-99 nih, udah selesai nih. Asobur itu adalah yang ke-99. Kalau tidak keberatan, kita akan kaji kitab hikam minat. Saya dulu waktu belajar di pesantren Miftahul Huda, belajar Al-Hikam itu karangan Imam Ibnu atau Ilah. menurut sebagian ulama adalah kitab terbaik tentang makrifatullah, mengenalkan kepada Allah. Nanti kalau bisa semuanya bawa kitabnya, kita tulis ya. Jadi seperti pesantren bulanan. Minat tidak nih? Itu lebih terstruktur, lebih bagus. Alhamdulillah. Di pesantren kami sudah hampir 20 tahun mengkaji itu. Dan barokahnya luar biasa. Tapi ada poinnya, misalkan sholat nanti kita pilih. Yang kedua, saya juga berharap bahwa kita ini menjadi sebuah keluarga besar, jadi jangan hanya datang pergi, tapi kita bersinergi satu sama lain. Supaya tidak seperti semut. Kata Kang E.F. Saifullah Fatah, kelemahan pengajian-pengajian kita adalah berkerumun, bukan berbaris. Jadi berkerumun kalau udah nggak ada, nggak ada apa-apanya lagi. Piar, Padahal ini kan potensi luar biasa. Ada yang direktur mencari karyawan, kenapa nggak milih karyawan yang ada? Ada karyawan mencari istri, kenapa nggak pilih ibu-ibu yang ada? Kalau sudah satu tata nilai lebih enak. Nah itulah nanti kita bisa saling melengkapi dan yang kita kita tambah ilmunya juga lebih enak. Setuju begitu? Mungkin nanti pertemuan yang akan datang di dalam kertas itu ada formulir, cantumkan nama sehingga kalau malam kita buat struktur tahajud call. Satu ngontak lima, lima, jadi semuanya tahajudnya bagus. Kalau di Bandung sudah ada 6000 lebih yang ikut tahajud call. Jadi tiap jam tiga bangun. Asik kalau bisa semuanya ahli tahajud. Setuju tidak begitu? Kotak infak sebulan sekali angkut ke sini nanti kita belanjakan apa untuk man. Tapi enak begitu kita terstruktur amal solehnya. Sebagai atahadus bin nikmah ada sahabat AA nih baru masih muda Ahmad Faiz namanya. Suatu saat kita akan ajak perkenalkan tadi di pesantren ada sesuatu yang menarik yaitu tentang mengobati trauma walaupun sederhana. Ada seorang putranya santri sudah 9 tahun takut melihat nasi. Jadi tidak makan nasi. Kalau lihat nasi dia begini. Tapi di treatment berapa menit tadi Mas? Sekitar 3 menit sampai 5 menit ya. Akhirnya begini, lama-lama berani megang dan akhirnya pertama kali dalam hidupnya makan nasi. Sebentar itu. Karena saya belajar ilmu ini baru tiga hari belang betong, saya diam-diam mencoba. Ada santri yang takut tikus, eh takut cucunguk, kecoa. Itu baru ngedengar kata kecoa saja dia sudah loncat. Tidak kelihatan kecoa. Bodoh-bodohnya keker dari Maluku tuh kan biasa penampilan ya begitulah ya. sudah tahu sendiri kan gagah-gagah dari Maluku itu. Tapi dengar kecoak wah gitu. Loncat sembunyi. Nah, saya di belakang coba tuh ada kecoak di kotak mana lari. Sini. Lalu diterapilah dengan nama namanya apa Mas? ES. self spiritual. Ini ada beliau ada di sini. Saya ceritakan ini supaya nanti suatu saat karena waktu di sini terbatas diketok sedikit, tak tak tak tak tak tak, sudah beres, aja itu ada kotak kotak kecoa mana? Tenang, bawa kotaknya sambil diterapi begitu, lihat kecoa dan ketika selesai pengajian dia sedang main dengan kecoa itu. Benar itu ini, Karena seumur hidup baru megang kecoa dari yang loncat itu membutuhkan sekitar 3 sampai 5 menit, enggak sampai 5 menit. Nah, ini saya lihat pertolongan Allah. Kalau beliau sekarang bersama kita, boleh berdiri sedikit mas. Saya perkenalkan ke jamaah. Ah, ini ya, berputar mas sedikit mas. Ya sudah nikah, tenang ya. Usianya baru 30 tahun, matur nuwun mas. Uh, kalau nanti saudara dapat undangan, Sayangnya waktu kita sangat terbatas. Sebetulnya saya ingin sekali suatu saat mungkin Maret tadi ya, Mas ya. Ada yang trauma-trauma di sini? Segala jenis trauma bisa teratasi ya Mas ya syariatnya. Saya cerita pertama kali yakinnya itu ketika Selasa minggu lalu badminton. Pertama kali dalam sejarah hidup saya menang. Saking gembiranya sampai ke kesleo punggung. Jadi gini aja. Ah, beliau datang ke rumah. Apa yang sakit? Saya saya punggung kesereo. Terapi itu subhanallah tuh yang asalnya au au hanya tek tek tek tek tek. Alhamdulillah tinggal ya 30 persenan nggak sakit lagi. Ini fantastis. Kemudian istri ketika migrain coba alhamdulillah dan yang paling dramatis tadi itu yang takut kecoa sampai akhirnya bermain dengan kecoa. Kalau rekan-rekan minat, suatu saat informasi akan disebar, ya. Kita adakan pelatihan bersama beliau. Berminat tidak? Eh, teh ini eh, teh, teh bukan. Istri saya saya ketok supaya anti cemburu. <laughs> Aduh, saya tuh nggak akan ngomong. Maafin, maaf. Lagi berkeringat begini. Karena itu bisa dihilangkan, nah, diminimalisir lah ya. Ini bukan bohong. Saya lihat tadi ada yang perokok ya. Ada yang mau berhenti rokok nggak mas? Pengen berhenti nggak? Berapa menit? Tiga menit ya mas ya? Bisa mas? Perlu kita tunjukkan sekarang? Gak akan terlalu malam? Boleh? Ada yang mau berhenti merokok tidak? Ada yang ingin berhenti merokok? Yang ingin? Mas mau berhenti? Oh. Wah, nanti saya ketok ini. Ya. Bawa rokoknya. Mau Mas? Bagaimana Mas? Ya. Jam berapa sekarang nih? Gak apa-apa nih agak nanti tambah 10 menit buat zikir ya. Ini sebagai saya melihatnya ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke sini, Pak? Saya sering lihat Bapak ini sehari berapa bungkus sekarang? Sebungkus. Sebungkus. Ingin ada keinginan berhenti tidak? Iya boleh pak. Kok boleh? <laughs> Ayo mas, ini mas. Enggak diapa-apain pak. Subhanallah ini merupakan ilmu karunia Allah. Karena sekarang banyak trauma di, di dunia ini bencananya beda-beda ya. Eh. Silakan. Bapak lagi pingin rokok nggak sekarang, Pak? Lagi pingin rokok nggak sekarang? Lagi kepingin rokok nggak? Eh, enggak, ya. Nah ini Pak, ah, jadi kita melakukan uh, eh, tapping ini ketika beliau lagi pingin rokok. Ah. Jadi uh, Ya, boleh. Pengen kepingin. Kepingin, Pak. pengen nggak kalau begitu? Jadi pengen nggak pak? Iya, ya, kepingin pak ya. E, kalau misalnya kita ukur kepinginnya, kalau misalnya nol itu tidak kepingin sama sekali, sepuluh sangat kepingin, ini berapa kira-kira pak? seratus Uh, seratus Pak pegang bentar. Bapak mau duduk? Tapi boleh minum dulu, ah, soalnya Kadang-kadang masalahnya dehidrasi ini. Baik. Silakan Bapak mungkin duduk dulu. Baik. Lagi pengen Pak ya? Pengen, pengennya udah keras ya Pak ya? 100 iya. ada dia. Ya? Oh iya. Harus pengen sekali sambil dirasakan kepinginnya Bapak ya. Bapak, uh, ini ada, ada yang sakit di sini? Ya. Sini sakit? Ada sedikit sakit aja? di Dibanding yang lain nggak? Cek, cek. nggak ada. Oke, okay, nggak ada kita kenapa? Ini sama sekali tidak menggunakan magic dan sebagainya ini benar-benar ilmiah. Makanya nanti kalau kita mengadakan kursusnya, saudara bisa paham kenapa. Kalau mungkin uh, berdoa ya, ikuti saya. Ya khusus pak ya. Ya Allah. Ya Allah. Walaupun saya keping rokok ini. Walaupun saya kepingin rokok ini. Saya ridho. Saya ridho. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya takut. Ya Allah, ya Allah, walaupun saya kepingin rokok ini, walaupun saya kepingin rokok ini, padahal saya ingin berhenti merokok, padahal saya ingin berhenti merokok, saya ridho, saya ridho, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah. Sekali lagi Pak, ya Allah. Ya Allah. Walaupun saya lagi kepingin ngerokok. Walaupun saya lagi kepingin merokok. Padahal saya ingin berhenti merokok. Padahal saya ingin berhenti merokok. Saya ridho. Saya ridho. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Bapak, uh, Bapak rasakan kepingin rokoknya ya. Bapak rasakan. Gimana? Naik seratus? Ya, naik 100. Oke. Okay rasakan kepinginnya Pak ya. Sambil dirasakan kepinginnya Bapak yang pengen banget. Bapak berdoa ya. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah ya. Saya pegang jawab Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kepinginnya sambil ya Allah. Ya Allah. Saya ridho, saya, saya ikhlas, saya, pasrah. saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ridho. Ini adalah bagian sembilan titik yang bisa membuat saklar energi ya Allah, kita ridho, menjadi netral. Saya ikhlas, saya pasrah. Jadi titiknya ada beberapa ya Allah, titik khusus saya ridho, ini. Saya ikhlas, saya Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Ya Allah, saya ridho. Saya ada sembilan poin yang ya kalau saya ridho, tahu. Saya ikhlas, saya Maaf. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Saya ridho. Ya Allah. panjang. Alhamdulillah. Rasakan lagi kepinginnya, Pak. Berapa sekarang? Hah? 100? Enggak, enggak. Enggak, udah enggak pengen? Masih, masih, masih. Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Tadi 100 ya, sekarang berapa? 50 lah. 20 ya? Satu putaran 50 ya, teman. Nanti bisa nggak ingin sama sekali nih, Pak? Maaf. Oh, yang. Atau Bapak taruh sini nggak, Pak? taruh aja. Enggak apa-apa Pak, semua semua. Tapi dirasakan pin rokoknya, Pak ya. Dirasakan pin rokoknya. Ya Allah. Iya. Walaupun saya masih kepingin rokok. Makin khusyuk makin cepat hilangnya. Padahal saya ingin berhenti merokok. Saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saya masih kepingin rokok, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah sekali lagi sebelah ya. kiri. Ya. ya Allah, Dari walaupun saya sakit. masih kepingin merokok, saya ridho, saya ikhlas. Dari yang sakitnya di sini. Saya pasrah. Baik, maaf Pak, Bapak. Pak pegang, dirasakan kepinginnya ya. Dirasakan kepinginnya sambil berdoa ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Ada titik khusus di sini. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Nah. Ya pasrah. Sini. Sini. Biasanya trauma apapun, ada yang pernah uji ujubileh, pernah banjir, terbunuh, diperkosa, itu bisa hilang trauma-trauma yang dramatisnya ini. Dan ini semua titik-titik ini adalah ilmiah yang bisa dibuktikan ada ilmunya. Apa lihat saya? Apa lihat saya? Mbak merem yang keras. Merem, merem. Merem yang merem, lebar. Merem. Merem yang lebar ya. Bapak lihat tangan saya ini. Kepalanya ini ya, terus ini. Kepalanya terus, matanya aja. Saya asisten hadirin.